sifat-sifatnya yang ulia Semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini Termasuk dari orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas keimanan dan keislaman dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-34 itu bab yang membahas firman Allah Subhanahu wa taala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila alqaumul khasirun dan juga firman Allah taala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun yang mana inti dari bab yang kita bahas adalah uh, tentang kewajiban bagi setiap mukmin untuk menggabungkan antara rasa khauf dan roja pada dirinya ya yang mana hal ini adalah merupakan ciri-ciri dari kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Apapun adapun apabila seseorang yang dia tidak menggabungkan antara dua amalan hati ini, maka dia akan sesat dan menyesatkan sebagaimana orang-orang Khawarij yang mereka hanya menitik beratkan kepada rasa khob saja ataupun orang-orang Murji'ah yang hanya menitik beratkan pada rasa roja saja. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil yang mana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menunjukkan akan haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala yang hal ini muncul karena tidak ada rasa khauf mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah merupakan dampak dari ketidakadaan rasa roja mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada dalil yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 99. Allah taala berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah merupakan kaum yang rugi. Di dalam ayat yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang umat-umat al-kafirah. Umat-umat yang kafir yang Allah halalkan bagi mereka ukubah. Yang mereka halalkan bagi mereka yang Allah halalkan bagi mereka akan siksanya. nya min kaumi Nuhin dari kaum Nuh wa kaumi Hudin dan kaum Hud wa kaum Salih dan juga kaum Salih wa kaum Lut dan juga kaum Lut wa kaum Suaib yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka fi suratil A'raf di dalam surah A'raf ya yang mana pada ayat sebelumnya dalam ayat 94 Allah taala berfirman wa ma arsalna وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Dan tidaklah kami mengutus fi qaryatin pada setiap qarya min nabiyyin dari seorang nabi illa akhadna ahlaha kecuali kami siksa sebagai bentuk ujian bagi mereka yaitu penduduk dari kaum tersebut bil ba'sa'i wad-dharra'i bil ba'sa'i wad-dharra'i dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan asyadidu minal jaw wal khauf wal qahti wa gilail as'ar dari kesulitan-kesulitan dari rasa lapar yang mereka rasakan dari rasa khauf takut dari kekeringan dan dari tingginya harga yang mana Allah Subhanahu wa taala lakukan yang demikian itu terhadap mereka la'allahum yatadarrun itu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan agar mereka mengetahui bahwasanya apa-apa yang menimpa mereka bisa babi dzunubihim ini dengan sebab karena dosa-dosa mereka di antaranya karena mereka mengingkari para rasul yang Allah utus kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada mereka. Ya, tatkala mereka melakukan kemaksiatan dan yang terbesar adalah kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka teguran dengan menimpakan berbagai macam kesulitan yang menimpa diri mereka dari rasa lapar, rasa khauf, kekeringan, tingginya harga barang. Yang Allah lakukan demikian itu tujuannya adalah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mengetahui bahwasanya apa yang menimpa mereka itu dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi teguran tersebut tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada mereka. Kemudian Allah pun yang memberikan istidrat berbuat makar kepada mereka ya dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka padahal mereka mendustakan para rasul oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman thumma badalna ma kana sayya al hasanata kemudian kami ganti kana sayya tempat yang jelek dalam artian kami ganti dari rasa lapar mereka rasa takut kekeringan kemudian tingginya harga barang al hasana aibil hasana dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekayaan Allah berikan mereka kelapangan Allah berikan mereka hasil panen yang melimpah yang Allah lakukan ini istidrajan minallahi subhanahu wa ta'ala lahum sebagai bentuk istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka hatta afau yakni hatta kathura wa zadat quwwatuhum ya sampai banyak melimpah harta yang mereka miliki bertambah kekuatan mereka ya kemudian lahum quwwatun waqtarru bihadhihi nikmah kemudian mereka pun tertipu dengan nikmat tersebut fahum lam yatubu inda niqmah walam yaskuru inda ni'mah jadi mereka tidak bertobat tatkala Allah berikan musibah kepada mereka dan mereka tidak bersyukur tatkala Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa qalu bahkan mereka mengatakan qad massa aba'ana dharra wa sarra. Jadi mereka mengembalikan semua itu, mengembalikan ad-dharra wa sarra, kesulitan dan kesenangan itu ya qad massa aba'ana adarra wa sarra sebagai adat kebiasaan adat yang uh, eh, hadil umur tajri adatan yang mereka menganggap perkara ini adalah merupakan perkara yang biasa yang menimpa bapak kami ya terkadang mereka mendapatkan kesulitan terkadang mereka mendapatkan kesenangan ini biasa yang seperti ini ya berjalannya waktu ya manusia menurut mereka tatkala mendapatkan dharra wa mereka sandarkan semua itu kepada adat kebiasaan ya dari kehidupan mereka di dunia dan mereka tidak mengembalikan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana orang-orang kufar dahriyin ya, yang mana mereka menganggap kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan semata, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini yang mana mereka meyakini bahwasanya tidaklah ada yang membinasakan mereka kecuali masa. Ini orang-orang kufar dahriyin yang sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 ya waqalu dan mereka berkata yaitu orang-orang kufar dahriyin ma hiya illa hayatuna dunia dan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kami di dunia namutu wa nahya kami mati dan kami hidup wa ma yuhlikuna illa dahru dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahru yaitu masa. Jadi mereka tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum baqtatan wa hum la yasurun. Maka kemudian kami kami pun menyiksa mereka, menurunkan adab kepada mereka baqtatan wa hum la yasurun secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak merasa. Dan ini adalah merupakan bentuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Shalal Fauzan memberikan suatu faedah dari ayat yang mulia ini ya di dalam ayat tersebut tahdhirun lana minallahi annana la la naqtiru bihadan ni'mah ya bahwasanya ayat yang mulia ini adalah merupakan peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala itu agar kita tidak tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sementara kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Akan tetapi walau dan seandainya ya penduduk suatu daerah, penduduk suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin. Maka kami akan bukakan bagi mereka barakah, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, walakin walakin kadzabu akan tetapi mereka mendustakannya fa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan. kemaksiatan kemaksiatan ya kemudian Allah pun berfirman afa aminu makrallah apakah mereka merasa aman dari makar Allah fala ya'manu makrallahi dan tidak ada orang yang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun kecuali kaum yang merugi dan syahid dari ayat yang mulia ini ya sebagaimana penjelasan saya Shalal Al Fauzan adalah firman Allah taala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang merugi. Tatkala merasa aman dari makar Allah, Allah sifati dengan kaum yang merugi menunjukkan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan keharaman. Karena Allah sifatkan mereka, Allah memberikan sifat kepada mereka dari orang-orang yang merasa aman dari makar Allah dengan kerugian. Hal ini menunjukkan merasa aman dari makar Allah, makar Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keharaman. Kemudian dalil yang kedua itu surah Al-Hijr ayat 56 yang menunjukkan haramnya berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan barang siapa dan tidaklah yang dia merasa berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Ini jelas sekali dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu keharaman. Ya karena di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dengan dolun dengan kesesatan. Yang mana perkataan ini ya diucapkan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam ya tatkala eh, malaikat menemui beliau dengan bentuk manusia yang malaikat tersebut hendak menghancurkan kaum Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang kariman midyan midyaf ya orang yang paling memuliakan tamu maka tatkala datang para malaikat dengan bentuk manusia ya bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam maka beliau pun segera menyembeli biijlin samin ya seekor uh, sapi yang yang gemuk ya sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka lakinnahum lam yakulu li'annahum malaika akan tetapi mereka Eh, tidaklah memakan hidangan tersebut dikarenakan mereka adalah malaikat dan malaikat tidaklah makan ya. Kemudian Ibrahim merasa takut, khawatir bahwasanya mereka adalah memiliki niat yang jelek. Kemudian e, malaikat tersebut menenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang tujuan mereka ya yang mana mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut Eh, dan malaikat itu pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau akan memiliki seorang anak. Ya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan kabar gembira dari malaikat tersebut, uh, beliau fastab'ada dzalika merasa kelihatannya enggak mungkin mendapatkan anak. Ya, beliau waqalu lahu kemudian tatkala Nabi Ibrahim merasa tidak mungkin memiliki anak maka para malaikat pun berkata kepada Nabi Ibrahim falatakum minal qanitin maka janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang berputus asa kemudian Nabi Ibrahim pun berkata qala ya Nabi Ibrahim berkata wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dan tidaklah seseorang yang dia berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang-orang yang yang sesat dan ini adalah mahalus syahid syahid dari pembahasan kita yang menunjukkan merasa aman dari e, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keharaman karena disifati kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila 'anil kabair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata tatkala ditanya tentang dosa-dosa besar maka beliau bersabda al israku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillahi yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini ya diriwayatkan oleh Abdul Razak yang secara sanatnya ini dhaif ya dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan asar dari Ibnu Abbas ya bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada yang ada yang mengatakan sebagian dari para ulama ya wa ba'duhum yara annahu min kalami Ibni Abbas. Ya, dan bahwasanya ini adalah merupakan perkataan dari Ibnu Ibnu Abbas dan sebagian mereka yang mendoifkan hadis ini. Akan tetapi hadis yang mulia ini memiliki syawahid, memiliki uh, penguat dari dua ayat yang tadi sudah kita jelaskan. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Al Fauzan, al-kabair Al-kabair adalah jam'u kabirah. Ini merupakan bentuk jama dari kabirah, ya dosa besar. Yang pengertian dari dosa besar sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, para ulama membagi dosa menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Adapun dosa besar batasannya adalah sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan adalah kullu dzambin setiap dosa yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut wa tarattaba alaihi haddun fid dunya yang dosa tersebut berakibat atas pelakunya hukuman di dunia seperti mencuri, berbuat zina. yang mencuri dan zina ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya disebutkan hukumannya di dunia, hukuman hadnya di di dunia. Awa'idun fil akhirah atau disebutkan balasannya di akhirat. Apabila ada perbuatan dosa yang dia disebutkan balasannya di akhirat, maka menunjukkan dosa tersebut adalah dosa dosa besar. Au ida tua idu alaihi bilakna. ida alaihi bilakna atau diancam pelakunya dengan laknat seperti kariswah seperti riswah kemudian memakan harta riba kemudian uh, durhaka kepada kedua orang tua la'anallah man la'ana walidayhi kemudian uh, merubah batas-batas tanah la'anallah man ghayyara manaral ardi kemudian juga termasuk dari uh, i, uh, orang yang melindungi penjahat atau pelaku bid'ah la'anallah man awa muhdisan au muhdasan ini termasuk dari dosa-dosa besar karena pelakunya dilaknat mendapatkan laknat baik laknat dari Allah maupun dari rasulnya au ghadabun atau mendapatkan kemurkaan au narun atau diancam neraka au nafyu iman atau dinafikan keimanan au ulhiqa bihi man qala fihi ana bari'un mimman fa'ala kadza wa kadza atau dosa tersebut dikaitkan ya dengan sabda Rasulullah ana bari umimman fa'ala kada kada saya berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu atau dengan perkataan wa laisa minna ya. kalau laisa minna man ghassana maka Rasulullah bukan termasuk dari golongan kami orang yang berbuat curang kepada kami maka yang seperti ini kalau ada dosa-dosa yang dia disebutkan balasannya di dunia atau diancam dengan ancaman di akhirat atau diancam dengan eh, dengan laknat dari Allah ataupun Rasulnya atau mendapatkan kemurkaan Allah atau diancam dengan nerakanya Allah atau dinafikan keimanannya atau dikaitkan dengan kalimat anda bariun atau walaisa minna laisa minna maka yang seperti ini dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang yang besar dan yang pertama tatkala Rasulullah ditanya tentang dosa besar, beliau mengatakan bersabda al israku billah. Sirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya sirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan kemudian yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah wal ya'su wal amnu min makrillah ini termasuk dari dosa besar adalah berputus asa dari pertolongan Allah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir Wa Mas'udin qala Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata Akbarul kabair dosa besar yang paling besar adalah al-israku billahi wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi wal ya'su min rahillahi rawahu Abdul Razak. Afan yang tadi yang pertama itu bukan rawahu Abdul Razak tapi rawahu Al-Bazzar wa ghairuhu ya, adapun yang dalil yang selanjutnya ini dari perkataan dari Athar dari Ibnu Mas'ud ini rawahu Abdul Razak yang mana Ibnu Mas'ud berkata dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah wal ya'su ini maknanya sama dengan al kunut dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah penjelasannya sama dengan hadis yang sebelumnya yang hal ini menunjukkan akan haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terakhir beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh al Fauzan dari nas-nas yang sudah kita bahas. Yang pertama jelas ya, eh, akan keharaman haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian faedah yang kedua, wajib atas setiap muslim untuk menggabungkan antara rasa khauf dan rasa roja. Ya tidak boleh dia hanya mencukupkan dengan rasa takut saja atau hanya mencukupkan dengan rasa roja saja. Tapi dia harus menggabungkan antara rasa khauf dan antara rasa roja. Kemudian yang ketiga, di dalam nas-nas yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini diambil suatu faedah oleh Syaikh Fauzan annal muallim wa da'iya yabda'u bil aham fal aham bahwasanya hendaklah seorang muallim atau seorang dai tatkala dia memulai dakwahnya yaitu dengan memulai dari sesuatu yang lebih penting kemudian baru yang penting ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan Ibnu Mas'ud ya menjelaskan tentang akbarul kabair beliau menjelaskan menyebutkan yang pertama kali ya, yang paling besar dari dosa besar adalah kesyirikan ya ini menunjukkan bahwasanya seorang dai atau seorang mualim hendaklah dia memulai memulai dakwahnya dengan yang lebih penting kemudian baru yang penting yang di bawahnya kemudian faedah yang keempat dari dua hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua ada dosa sogoir dan ada dosa kabair dan dosa kabair tadi sudah kita jelaskan ya batasannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para para ulama. Adapun selain itu berarti dia adalah dosa-dosa yang yang kecil. Ya. Di sini disebutkan uh, ama sogoir. Adapun sogoir, fahiyah malaysa yaitu dosa yang tidak sampai yang demikian itu maksudnya tidak tidak ada dosa yang tidak disebutkan hukumannya di dunia ya kemudian tidak tidak disebutkan akan mendapatkan laknat ya kemudian tidak disebutkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang intinya dosa kecil ini walam yasil ila haddil al kabira dosa yang tidak sampai pada dosa besar akan tetapi kata beliau ya apabila seseorang dia yatasahal bisagair dia e, meremehkan dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa yang kecil tersebut apabila diremehkan jarat ilal kabair. Maka lama-kelamaan ia akan membawa pelakunya ilal kabair kepada dosa-dosa yang yang besar. Jadi apabila seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil dia meremehkan ma'al israr dia israr meremehkan ya maka bisa jadi dosa yang kecil itu yang dia anggap remeh ya bisa menjadi dosa yang besar ini beberapa faedah yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Al Fauzan dalam kitabnya ya nato Mustafid. Kemudian kita lanjut kepada bab yang selanjutnya yaitu bab Al-Babu Al-Khamis wa Thalathun, bab yang ke-35. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Bab termasuk beriman kepada Allah adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bab yang mulia ini insyaallah ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid Kemudian poin yang kedua adalah makna dari sabar. Kemudian yang ketiga adalah aksa musabar pembagian dari sabar. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Yang mana poin yang keempat ini nanti insya Allah Anda ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang mana manusia ya tatkala tertimpa musibah ala maratib arba itu ada tiga tiga ada empat tingkatan ya insya Allah nanti kita akan jelaskan kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil sebelum kita masuk pada poin yang pertama dijelaskan di dalam kitab tamhid ya sarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Khalusi beliau menjelaskan dari judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tersebut yaitu kitab uh, At-Tamhid tatkala menjelaskan judul bab Babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah ay anna min khisalil iman billahi bahwasanya di antara khisalil iman sifat keimanan kepada Allah adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat-sifat keimanan yang ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata wal imanu lahu su'abun. Iman itu memiliki cabang-cabang. Ya, sebagaimana hadis yang sahih al imanu bid'un wa sab'una su'bah Ya iman itu memiliki sekitar 73-an cabang. Fa'alaha qaulul la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi adalah kalimat ucapan la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan wal haya'u su'batu minal iman dan malu itu adalah merupakan cabang dari dari keimanan dan di antara dari cabang-cabang keimanan itu adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan wal imanu lahu su'abun. Jadi iman itu memiliki cabang-cabang. Kama annal kufra lahu su'abun. Sebagaimana juga kekufuran itu pun memiliki cabang-cabang. Ya, di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab memberikan suatu penegasan bahwasanya di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang setiap cabang dari keimanan ini, cabang-cabang dari keimanan memiliki lawannya dari cabang-cabang kekufuran. Kalau seandainya sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang berupa musibah yang menimpa dirinya, ini adalah merupakan cabang-cabang dari keimanan, maka kebalikannya kalau seseorang dia tidak sabar ya, dia tidak sabar terhadap takdir Allah berupa musibah atau takdir-takdir yang jelek yang lainnya, dia tidak sabar, ya, maka ketidaksabaran dia tapi kalau dia marah terhadap takdir Allah, ini merupakan cabang dari kekufuran. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya dalam hadis tersebut menjelaskan annan niyaha min su'abil kufri. Ya bahwasanya niyaha ini adalah merupakan cabang dari kekufuran. Niyaha ini adalah seseorang yang tidak terima, yang dia merasa marah di dalam hatinya atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan seseorang yang dia cintai. Yang menunjukkan tidak ada kesabaran pada orang tersebut. Ya. Jadi tatkala sabar terhadap takdir Allah ini adalah merupakan cabang dari keimanan, maka sebaliknya seseorang yang tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah melakukan cabang-cabang dari cabang-cabang kekufuran. Kemudian kalimat uh, judul yang diberikan oleh Syekh bin Abdul Wahab ala aqdarillah atas takdir takdir Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah takdir yang buruk yang yang menimpa pada diri seseorang. Yang terkait masalah takdir ini insya Allah ada pembahasan tersendiri nanti di dalam kitab tauhid. Mungkin di sini kita jelaskan uh, sedikit yang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana al-aqdarillahi ini aqdar adalah merupakan jama dari qadar. Dan mana dari al-qadar adalah ya intinya adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan pada makhluknya. Segala sesuatu fa inna kulla syai'in yajri fi hadzal kaun fa innahu muqaddar Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini fa innahu muqaddarun Sesungguhnya semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka syai'un yajri biduni takdirihi. Tidak ada sesuatu pun yang dia terjadi tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatunya. Ya. Dan diantaranya adalah musibah yang menimpa diri seseorang itu hakikatnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti insyaallah masalah takdir sekali lagi kita akan jelaskan lebih jelasnya lagi pada tempatnya insyaallah taala. Kemudian kita langsung masuk pada uh, poin yang pertama itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Namun sebelumnya di sini ada suatu muqaddimah yang sangat bagus ini ya, yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid. Ya beliau mengatakan as-sabru minal maqam minal maqamatil 'azimah. Jadi sabar sabar itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Wal ibadatu al jalilah dan merupakan ibadah yang sangat mulia allati takunu fil qalbi wa fil lisan wa fil wa fil jawari. Yang mana sabar ini termasuk dari ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah anggota badan. Ya, ini hal ini menunjukkan ya uh, menunjukkan akan agungnya ibadah sabar ini karena dia mencakup semua jenis ibadah. Jadi dalam kesabaran itu di dalamnya terdapat ibadah hati, di dalamnya terdapat ibadah lisan dan di dalamnya terdapat ibadah jawarih anggota anggota badan. Kemudian beliau mengatakan wa haqiqatul ubudiyah dan hakikat ubudiyah, hakikat peribadahan yang dilakukan oleh seorang hamba la tathbutu illa bisabri. Tidaklah akan kokoh kecuali dengan kesabaran. Kemudian beliau mengatakan lianal ibadah. Kenapa? Kenapa hakikat dari ubudiyah? Kenapa seseorang tatkala melakukan ubudiyah peribadahan kepada Allah tidaklah akan kokoh kecuali dengan kesabaran li'annal ibadah dikarenakan yang namanya ibadah itu berkisar kepada tiga hal. Yang pertama adalah amrun syar'iyun. Perintah yang Allah syariatkan. Tatkala kita menjalankan perintah-perintah yang Allah syariatkan, berarti kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua au nahyun syar'iyyun atau larangan-larangan yang Allah larang, yang Allah syariatkan bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Maka tatkala kita menjauhi suatu keharaman dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mendengarkan musik? Ya, karena kita yakin mengetahui bahwasanya musik itu haram. Kenapa kita tidak merokok? Karena kita tahu bahwasanya merokok itu adalah haram. Kalau seandainya rokok itu tidak haram, musik tidak haram, mungkin saya juga dengarkan musik dan merokok, tapi karena Allah haramkan, maka saya tidak mendengarkan musik dan tidak mau merokok. Tatkala dia melakukan hal tersebut, maka berarti dia telah melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada orang yang tidak merokok karena uh, pesan dari dokternya ya karena dia sakit jantung kemudian dia tidak merokok karena itu bukan karena ta'abud kepada Allah maka tatkala dia meninggalkan rokok tidak termasuk dari dari ibadah au ibtilaun atau berupa ibtila ujian yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada seorang hamba musibah qadariyah kemudian dia bersabar terhadap ujian tersebut maka ini adalah juga termasuk dari ibadah. Ya, jadi ibadah dari yang namanya ibadah itu imma kita menjalankan syariat Allah, imma kita meninggalkan larangan-larangan Allah, imma tatkala Allah timpakan musibah kepada kita sebagai bentuk ujian, kemudian kita dapat bersabar, berarti hakikatnya kita telah melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibtila'u kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya yang namanya ibtila ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba hasilun fiddin wa hasilun bil aqdar. Ini Allah uji terkait dengan agamanya dan Allah uji dengan takdir yang Allah timpakan kepada hamba tersebut. Fabil din dan ujian yang menimpa agama seseorang ini terkait masalah perintah dan larangan. Dan masalah ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda qala Allah taala Allah taala berfirman innama ba'astuka sesungguhnya saya yaitu Allah mengutus engkau Li liabtaliyaka agar aku mengujimu sebagai ujian bagimu ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya adalah ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menguji nabinya yang mulia ini. Wa betuliya bika wa betuliya bika dan untuk menguji hamba-hambaku denganmu. Siapakah di antara mereka yang menerima dakwamu dan siapakah di antara mereka yang tidak mau menerima dakwamu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibtila, sebagai ujian. Ima ujian untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri atau ujian kepada umatnya. Ya, baik umat umatul dakwah atau umatul ijabah ya orang-orang yang yang dia hidup pada masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang maka hakikatnya mereka diuji dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkait masalah uh, ibtila yang ada di dalam agama kita ya imma kita menjalankan suatu perintah atau menjauhi segala larangan-larangan kemudian juga ibtila yang kedua adalah terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah menimpakan takdir kepada seorang hamba yang kewajiban dia adalah bersabar tatkala ditimpa e, musibah atau takdir yang jelek yang menimpa dirinya. Kemudian poin yang kedua yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau berkata di dalam kitab tersebut munasabatu hadal bab di kitab tauhid bahwasanya as-sabra bahwasanya sabar itu bahwasanya sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Tatkala seseorang dia mampu bersabar ya terhadap musibah, terhadap takdir yang jelek yang menimpa dirinya, maka ini menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada orang tersebut wa anna adama sabri ala aqdarillah dan sebaliknya bahwasanya tidak adanya kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala ini dapat mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian perlu kita ketahui di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sabar sabar ini adalah min a'zamil manazil allati khassa alaihi islam yang mana uh, sabar ini adalah memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam yang mana Islam telah mengkhususkan ya penyebutan sabar ya sampai-sampai di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya fi akthar min tis'ina maudian ya sekitar lebih dari 90 tempat ya yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar ya bagi orang-orang yang dia mampu bersabar tatkala musibah menimpa dirinya Ya sebagaimana yang Allah tegaskan dalam suratnya Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya yuwaffas sabiruna orang-orang yang bersabar dia akan disempurnakan balasan-balasan mereka bighairi hisabin tanpa batas. Ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia mampu bersabar. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib ya pun mengatakan bahwasanya as-sabru minad dini bimanzilati ra'si minal jasad bahwasanya sabar ya, yang merupakan bagian dari agama ini ini posisinya seperti seperti minal min manzilati ra'si minal jasad seperti kedudukan kepala dari jasad fala imana liman la sabara lahu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi kedudukan kedudukan sabar di dalam agama Islam ini seperti kedudukan kepala dari jasad. Tentunya seseorang yang dia tidak memiliki kepala menunjukkan tidak ada kehidupan pada pada dirinya. Maka di sini beliau mengatakan fala imana liman sabarallahu, maka tidak ada keimanan bagi orang yang dia tidak memiliki kesabaran dijelaskan oleh Syekh Khalusi dari perkataan Ali bin Abi Thalib ya mengapa uh, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan fala iman liman la sabara lahu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran dikarenakan orang yang dia tidak sabar ya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga dia tidak sabar tatkala meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kemudian juga dia tidak sabar walau sabarallahu ala aqdarillah al-muallimah dan dia juga tidak sabar terhadap takdir-takdir Allah yang yang muallimah yang yang pedih ya fa innahu yafutuhu aktsarul iman maka terluput darinya aktsarul iman iman yang sangat sangat banyak ya makanya eh, Ali bin Abi Thalib mengatakan fala imana liman la sabara lahu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran baik tatkala dia menjalankan perintah Allah ataupun dia menjauhi larangan Allah ataupun tatkala Allah menimpakan musibah kepada dirinya. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya tentang makna dari as-sabru. Yang ini anda ambil dari kitab Tamhid dan juga kitab I'anatul Mustafid. As-sabru lugatan secara bahasa adalah al-habsu menahan as-sabru lugatan maknanya adalah al-habsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum wasbir di sini maknanya adalah tahanlah dirimu ya, tahanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rob mereka. Jadi sabar secara bahasa adalah al-habsu. Adapun sabar secara syar'i ini ada dua tinjauan. Kalau kita bisa dapat simpulkan dari perkataannya Syekh Shalal Fauzan, ya bahwasanya sabar secara syar'i ini ada dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan secara umum dan yang kedua adalah tinjauan secara khusus. Kalau sabar secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan adalah hab, habsun nafsi ala taatillah wa tarki maksiatihi adalah sabar uh, secara syar'i yang yang mem, dari tinjauan sabar secara umum adalah menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala watarki maksiatihi dan menyaha, menahan jiwa ya tatkala dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa habsu nafsi ala aqdarillahi almuallima dan dia menahan jiwanya dia bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang pedih ini definisi sabar secara syar'i yang umum oleh karena itulah dari definisi umum ini para ulama membagi sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama sabar di dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar di dalam meninggalkan keharuman-keharuman Allah dan yang ketiga sabar di dalam uh, menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang pedih yang menimpa dirinya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam kita menjalati menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan suatu kesabaran. Ya, di sini dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan yang menunjukkan bahwasanya di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang sangat dibutuhkan suatu kesabaran. Yang mana di dalam kita menjalankan suatu ketaatan yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala fihi masahqatun alaihi di dalamnya ada keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan, apalagi yang namanya jiwa ini ya inginnya turidu roha, pengennya bersantai-santai, ya pengennya senang-senang, santai-santai. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat, misalnya sholat subuh, padahal kita masih mengantuk, ya masih capek. Yang ini semuanya adalah membutuhkan suatu kesabaran. Begitu pula tatkala kita mengerjakan solat malam, kita berpuasa, kemudian kita uh, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rintangan-rintangan yang semuanya ini adalah membutuhkan kesabaran. Begitu pula tatkala kita mungkin ditakdirkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus sabar dengan banyaknya musuh, kita harus sabar dengan rasa sakit yang menimpa diri kita dan yang semisalnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya tatkala kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah membutuhkan kesabaran. Begitu pula tatkala kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun sangat membutuhkan suatu uh, kesabaran. Yang mana wan nafsu, yang mana jiwa ini ya biasanya sangat bertentangan ya dengan apa-apa yang Allah larang. Ya. Apalagi apalagi yang mana syaitan yang mereka baik syaitan dari manusia maupun dari jenis jin yang mereka uh, menghias-hiasi kemaksiatan itu dengan bentuk yang sangat indah sehingga orang banyak tertipu dengannya yang hal ini kalau kita benar-benar tidak memiliki kesabaran tentunya banyak di antara kita yang mungkin telah melakukan suatu kemaksiatan Hal ini menunjukkan bahwasanya menjauhi kemaksiatan ini sangatlah butuh butuh kesabaran. Misalnya bagi antum yang yang masih muda, wajahnya tampan, kemudian ada seseorang wanita yang naksir kepada antum dan mengatakan cintanya kepada antum. Ini kan benar-benar membutuhkan suatu kesabaran. Ya kalau tidak kita tidak sabar mungkin kita bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu pula sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya inilah definisi yang yang yang khusus terkait dengan kesabaran. Dan yang dimaksud oleh Syekh Saleh eh, Muhammad bin Abdul Wahab termasuk keimanan adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang pedih yang berupa musibah yang menimpa diri seseorang yang mana definisi sabar secara khusus ini terkait dengan sabar tatkala seseorang ya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang mendefinisikan sabar dengan habsu nafsi anil jaz'i anil jaz'i wa habsul lisan anitasakki li ghairillahi wa habsul jawari wa habsul jawari an idhari sukhti min latfil khudud wasakil juyub wa nahwi dzalika. Ini tidak ada kalau kita lihat dari penjelasan para ulama tatkala memberikan definisi sabar, ya mereka mengatakan sabar adalah uh, menahan menahan habsu habsun nafsi atau habsul qalbi anil jazai. Uh, menahan hati dari berkeluh kesah ya, atau menahan hati dari rasa marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wahabsul lisan anitasyaqqi li ghairillah. Menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahabsu wahabsul jawari dan menahan anggota badan an idhari asukhti dari menampakkan rasa marah ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan seperti memukul-mukul pipi atau merobek kerah baju ataupun yang semisalnya, berteriak dengan teriakan yang keras. Di situ ada HP-HP-nya mungkin dilempar ya tatkala dia mendapatkan suatu musibah ya. atau dia memukul meja ataupun yang lainnya yang menunjukkan di, gerakan dia dari jawarihnya menunjukkan ketidaksabaran menunjukkan ketidaksabaran yang ada pada dirinya. Jadi sekali lagi sabar ya menurut tinjauan syar'i yang khusus ini adalah sabar tatkala seseorang tertimpa suatu musibah yaitu menahan anggota menahan uh, hati dari rasa marah terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala lisannya ditahan ya jangan jangan sampai kita sedikit kenal musibah ya apapun jenis musibahnya langsung curhat kepada manusia. Ini menunjukkan akan ketidaksabaran. Seharusnya kita uh, tatkala tertimpa suatu musibah yang hakikatnya musibah ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya bagi kita itu berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan dia telah bersabar terhadap takdir Allah yang menimpa dirinya dari musibah kecuali terkumpul pada dirinya tiga perkara ini itu dia menahan jiwanya menahan hatinya dari rasa marah dari tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dia tertimpa suatu musibah kemudian dia pun menahan lisannya dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun menahan anggota badannya dari menampakkan rasa marah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke selanjutnya pembagian sabar tadi sudah kita jelaskan ya. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Ada sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar tatkala seseorang tertimpa suatu musibah. Kemudian kita sedikit bahas tentang poin yang terakhir yaitu keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Yang ini anak ambil dari kitab Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata dalam kitabnya, "Wan nasu halul musibah ala maratib arba." Dan manusia di dalam mensikapi suatu musibah yang menimpa dirinya ini ada empat tingkatan. Yang pertama adalah atas marah yang kedua adalah asobru dia bersabar. Kemudian yang ketiga adalah arido dia ridho. Dan yang keempat adalah dia asukru bersyukur. Jadi manusia tatkala tertimpa suatu musibah ada empat tingkatan. Yang pertama dia marah, yang kedua dia sabar, yang ketiga dia ridho dan yang keempat dia ber bersyukur. Adapun marah Ya, di sini dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, seseorang yang tertimpa musibah yang dia marah, imma ya dia munculkan rasa marah tersebut di dalam hatinya. Ya, dia benci, dia marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan musibah kepada dirinya. Ya. Misalnya eh, dia marah ya tatkala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dari kedua orang tua yang miskin. Kenapa sih kok saya terlahir dari kedua orang yang miskin? teman saya itu enak sekali. Ya orang tuanya kaya. Ya dia ucapkan ini di dalam hatinya, dia marah. Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia, mentakdirkan dia terlahir dari kedua orang tua yang yang miskin. Dia tidak terima terhadap takdir tersebut. Ataupun contoh-contoh yang lainnya. Waqat yakunu bil lisan atau mungkin dia tampakkan dengan lisan. Ya. Dengan dia mungkin menjerit atau tatkala ditinggal meninggal orang yang dia cintai dia menangis dengan tangisan yang sangat keras atau mungkin dia melaknat ataupun yang semisalnya yang intinya menunjukkan lisannya ini menampakkan kemarahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala waqad yakunu bil jawari dan terkadang juga dengan anggota badan seperti memukul-mukul pipi atau mengerah merobek kerah-kerah baju ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya terutama para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ya biasanya mereka niyaha meratap atas kematian suami yang mereka cintai dengan bentuk memukul-mukul pipi dan merobek kerah-kerah baju ini tingkatan yang pertama yang hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah as-sabru. As-sabru ini sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita hukumnya adalah wajib. As-sabru dan sabur ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair as-sabru mihi, murun madaqatuhu sabar itu seperti namanya pahit rasanya. asobru, sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasan dari Ustadz Zainuddin ya. asobru ini nama uh, sebuah biji ya, biji yang rasanya sangat pahit yang biasa digunakan untuk obat. Ya, biji yang rasanya katanya sangat pahit yang biasanya digunakan untuk suatu pengobatan. Ya. Maka di sini dikatakan oleh eh, oleh seorang penyair as-sabru mihi. Sabar itu seperti namanya. Murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Lakin akan tetapi awakibuhu ahla minal asari. Akan tetapi kesudahannya apabila orang dia mampu bersabar ahla minal asari, lebih manis dari dari madu seseorang yang mungkin dia memiliki suatu penyakit tertentu yang obatnya adalah dengan memakan biji asobru ya walaupun rasanya pahit tapi hasilnya ya dengan izin Allah nanti dia akan sembuh maka begitu pula dengan sabar yang dimaksud dalam pembahasan kita ini rasanya pahit tapi nanti hasilnya kesudahannya lebih manis daripada madu yang mana di sini saya soleh saya selalu saya menjelaskan tentang orang yang sabar yang nanti kita dengan ini kita akan dapat membedakan dengan orang yang ridho beda antara orang yang sabar dengan orang yang yang ridho lebih tinggi derajat ridho dibandingkan sabar dan lebih tinggi lagi adalah dia bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah nanti insyaallah kita akan jelaskan yang mana orang yang bersabar dia melihat bahwasanya sesuatu yang menimpa dirinya sakilun alaihi adalah sesuatu yang sangat berat rohuhu dan dia benci dengan musibah yang menimpa dirinya. Musibah yang menimpa dirinya merupakan takdir Allah yang jelek yang menimpa dirinya. Lakinnahu akan tetapi yatahammalahu, yatahammaluhu, dia memikulnya. Wa baru dan dia berusaha untuk bersabar. Seseorang tak tatkala dia tertimpa suatu musibah, dan dia berusaha untuk menahan dirinya, dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran bagi orang tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Man yatasabbar yusabbirhullahu." Man yatasabbar yusab yusabbirhullahu. Barang siapa yang dia berusaha melatih dirinya untuk bersabar, yusabbirhullahu maka Allah akan menjadikan sabar itu mudah baginya. Maka Allah akan berikan dia kesabaran. Ya. Wa walaysa wukuhu wukuhu wukuhu wa adamuhu sawaan indahu. Dan orang yang yang sabar ini menganggap datangnya musibah atau tidak adanya musibah atau tidak adanya atau tidak adanya musibah adalah merupakan sesuatu yang tidak sama menurut dia. Nanti beda dengan orang yang yang yang ridho. Kalau orang yang ridho musibah dan nikmat, musibah dapat musibah atau tidak menurut dia adalah sesuatu yang sama. Tapi kalau orang yang sabar, yang ini hukumnya wajib, dia memandang beda antara dapat musibah dan tidak. Ya bahkan dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Walakin akan tetapi keimanan yang ada pada dirinya ya yuhmihu minas sukhti mencegah dia membentengi dirinya dari rasa marah walaupun dia tatkala tertimpa suatu musibah rasanya tidak enak berat dia tanggung akan tetapi keimanan yang dia miliki ini mencegah dirinya untuk menampakkan rasa marah baik dengan hatinya, lisannya maupun anggota badan. Ini orang yang yang sabar. Kemudian yang kedua adalah orang yang ridho. Wa huwa a'lam min dzalika. Dan ini ridho ini lebih tinggi dibandingkan sabar. Wa huwa ayakuna al-amrani indahu sawa. Binismati li qada'illahi wa qadarihi. Orang yang ridho ini terhadap musibah yang menimpa dirinya, orang ini menganggap dua perkara antara musibah dan nikmat, tertimpa musibah atau tidak, sawaun adalah merupakan sawaan, adalah merupakan sesuatu yang sama. Maksudnya sama apa? Sama-sama dia sandarkan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin tertimpa musibah ya takdir, tidak tertimpa musibah atau dapat nikmat juga ya takdir sama-sama takdir. Hanya bagaimana dia pintar-pintar menyikapi ya, yang benar tatkala dia mendapatkan musibah dan tatkala dia mendapatkan suatu nikmat wa in kana qad yahzun walaupun terkadang dia sedih dengan musibah yang menimpa dirinya karena yang namanya eh, manusia yang memiliki hati ya tentunya eh, seseorang tatkala mendapatkan suatu musibah tentunya merasa tidak enak merasa sakit akan tetapi kelebihan dari orang yang ridho ini dia hatinya lebih plong dibandingkan orang yang sabar dia serahkan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap antara musibah dan tidak tertimpa suatu musibah ini adalah sesuatu perkara yang sama. Dia menganggap bahwasanya nikmat yang dia dapatkan atau musibah yang dia terima ini adalah sama, sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hatinya mati bukan, akan tetapi karena kesempurnaan ridho dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya. Yang mana ini adalah merupakan derajat yang paling paling tinggi yang mana orang yang seperti ini yang dia bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya ya karena orang ini e, memiliki suatu pandangan. Di sini kalau kita simpulkan ada tiga pandangan yang dimiliki orang-orang oleh orang-orang yang bersyukur tatkala dia tertimpa musibah. Yang pertama dia memandang bahwasanya di sana itu ada musibah yang lebih besar dari musibah yang menimpa dirinya. Dia menganggap bahwasanya musibah dunia ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa agamanya. Ya kalau saya ya alhamdulillah yang terkena musibah hanya musibah masalah dunia saja. Rumah saya hancur, nah nggak apa-apa nanti bisa saya bangun lagi. Daripada tetangga saya yang sudah terkena musibah Eh, dunia kemudian akhirnya datang orientalis menawarkan pembangunan rumah dia keluar dari agamanya kasihan yang tertimpa adalah musibah agamanya kalau saya alhamdulillah hanya tertimpa musibah dunia dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dia terkait dengan musibah dunia ini masih lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa agama seseorang. Kemudian yang kedua, dia memandang bahwasanya adab dunia ini lebih ringan dibandingkan adab akhirah. Dia meyakini bahwasanya musibah yang menimpa dirinya ini adalah sebab dosa yang dia lakukan. Dan dia yakin setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang pasti Allah akan siksa. Ya, imma Allah siksanya di dunia sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala atau Allah tahan. Dan Allah nanti akan siksa dia di di akhirat dan tentunya seseorang yang tatkala dia tertimpa suatu musibah, kemudian dia bersabar, ini hakikatnya adalah uh, hukuman Allah yang Allah segerakan di dunia. Sehingga nanti dia di akhirat tidak akan diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang dia mendapatkan suatu musibah dia bersyukur, alhamdulillah Allah menghukum saya di dunia, tidak menghukumnya di di akhirat ya dia memandang bahwasanya adab dunia ahwanu min adabil akhirah. Bahwasanya adab dunia itu masih jauh lebih ringan dibandingkan adab di akhirat. Kemudian yang ketiga, eh, dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dirinya adalah merupakan sebab penghapusan dosa-dosanya dan sebab Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Eh, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ma yusibul mu'min min hamin wala ghamin wala syai'in illa kufira lahu biha hatta sauka yushakuha ya tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin baik kesedihan atau kesusahan atau segala sesuatu kecuali itu sebagai kafarat ya bagi dirinya sampai duri yang menusuk dirinya ini hakikatnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita jelaskan poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.